Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواتي في الدين رحماني ورحمكم الله Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala nahmaduhu wa nashkuruh kita memuji dan bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan dan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sebagaimana kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya semata kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha membekali diri kita dengan al-ilmu nafi wal amalu saleh insyaallah taala yang demikian yaitu dengan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Qur'aniyah ataupun hadis-hadis nabawiyah di mana nikmat ini ya nikmat taufik untuk berupaya dan berusaha membekali diri dengan al-ilmu an-nafi wal amalus saleh tidak Allah berikan kepada semua hambanya akan tapi Allah Subhanahu wa taala yakhtar wa yahtabi memilih dan menyeleksi di antara hambanya untuk mendapatkan nikmat tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Fanas'aluhu subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yahfadha lana ni'amah wa an yazidana min Fadli. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keberadaan nikmat demi nikmat tersebut pada diri kita, demikian juga keluarga kita. Sebagaimana kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semuanya innahu waliyudzalika wal alaih Kemudian ikhwati fiddin wa akhwatil ummahat rahimallahu jami'a Alhamdulillah pada sore hari Jumat ini ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini waktu yang kita berharap waktu yang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan waktu yang mustajab dikabulkannya doa diterimanya amal saleh dari kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita hadir di majelis ini yang kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan kepada kita semuanya di majelis ini ya. Insyaallah kita akan mudzakarah masail ilmiah Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semuanya dari apa yang kita lakukan pada kesempatan yang mulia ini. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dimanapun mereka berada pada zaman sekarang ini adalah sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Al-Allamah muhaddisul asr Syekh Al-Albani rahimallahu taala sebagaimana dalam kitab beliau atas tasfiyah wa Tarbiyah Beliau dalam mukadimah kitab tersebut beliau mengatakan nahnu al-yawma kama ta'lamuna jami'a Kondisi kita sekarang ini itu kondisi kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini sebagaimana diketahui oleh semua pihak fi zamanin wasala fihi muslimuna ila haddin la yumkinu an yasila ila aswa minhum muslimun yu'minu billahi wa rasulihi min ad wal isti'badi min al-akharin. Kondisi kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini di mana kaum muslimin sampai pada tingkatan sampai pada keadaan yang tidak mungkin seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk sampai pada keadaan yang lebih jelek daripada itu. Jadi kondisi sekarang ini yang dialami dan dirasakan oleh segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada, di timur ataupun di barat, yang Arab ataupun yang Ajam, tidak mungkin bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk sampai pada keadaan yang lebih jelek daripadanya berupa azul wal isti'bad minal akharin di mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kaum muslimin kerendahan dan kehinaan dan diperbudak oleh pihak-pihak lain ini realita kaum muslimin dimanapun mereka berada sebagaimana dipaparkan oleh Alamah Muhaddisul Asr Al-Alama bani rahimallahu taala. Sehingga kemudian beliau katakan walizalika oleh sebab itu. Oleh sebab kaum muslimin dimanapun mereka berada ada pada keadaan yang tidak mungkin untuk terjatuh pada keadaan yang lebih jelek daripada yang dialami oleh mereka sekarang ini wali syu'uri kullin minna bima nazala bina min dzul al-mukhayyim ala jami'il biladil islamiyah ma'al asaf ala ikhtilafit tabaqat dan dengan dikarenakan apa yang dirasakan oleh masing-masing kita berupa kehinaan yang menimpa seluruh atau segenap negeri kaum muslimin dan sangat disayangkan sekali dengan berbagai macam tingkatan mereka Bersamaan dengan itu semua yang kata saya natasa alu ada iman wa abada. Kita selalu bertanya dari waktu ke waktu, dari kesempatan kesempatan fi mujtama'atina al-ama wal khasa wa nadawatina kita tanyakan pada setiap pada setiap kesempatan di pertemuan, di perkumpulan baik yang umum dan khusus kita tanya anis sababil ladzi ada al bil muslimin ila hadil hala al muzliyah as kita semua bertanya apa gerangan yang menyebabkan kaum muslimin sampai pada tingkatan keadaan yang rendah tersebut. Apa sebabnya? Mengapa dan kenapa? Kaum muslimin tidak lagi disegani oleh musuh-musuh mereka. Tidak ada lagi rasa takut dari musuh-musuh kaum muslimin kepada kaum muslimin sebagaimana dahulu pada zaman Rasulullah mereka sangat takut luar biasa kepada kaum muslimin. Bahkan musuh-musuh Islam mereka merasa gentar dan takut sementara jarak antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih rata syahrin. Sebagian dalam hadis Jabir Ibn Abdullah mutafakun alaih nusirtu bis uh, eh, nusirtu birra'bi masyirata sahar Aku diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa gentar dan takut yang Allah jadikan di hati musuhku sementara aku dengan mereka masih pada jarak perjalanan satu bulan itu dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kaum kufar musuh-musuh kaum muslimin mereka takut luar biasa sementara mereka belum melihat pasukan kaum muslimin Sementara mereka belum berpapasan dengan Rasulullah ataupun para sahabat. Namun keadaan sekarang sebagai digambarkan oleh Syekh kaum muslimin dalam kerendahan dan kehinaan dan diperbudak oleh musuh-musuh mereka dicabut rasa takut dari hati musuh-musuh mereka. Maka saya tanya apa gerangan sebabnya? yang menjadikan kaum muslimin sampai keadaan yang seperti ini. Enggak ada mahabah wala al-faza. Enggak ada rasa takut dan gentar sama sekali hati musuh terhadap kaum muslimin. Sementara sebelumnya mereka sangat ditakuti, mereka mereka gentar untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Kama natasa'alu 'anil ilaji wad dawa. Linatamakkana minan naja min hadha dhulli shika. Kita bertanya tentang sebabnya kenapa sampai sedemikian rupa keadaan kaum muslimin. Sebagaimana kita juga bertanya tentang obat dan jalan keluarnya. Bagaimana kaum muslimin bisa kembali kepada kemuliaan sebagaimana dimiliki dan dirasakan oleh generasi awalnya. Apa obatnya? Apa solusinya? Apa jalan yang harus tempuh? Agar kita bisa selamat dari kehinaan tersebut, agar kita bisa terbebaskan dari kerendahan tersebut. Kemudian Syekh rahimallahu taala dalam kitab tersebut membeberkan, menjelaskan atau mengisyaratkan bahasanya kaum muslimin tanawa'a al-ara tanawa'at ara'uhum pendapat mereka pun berbeda-beda dalam menganalisa sebab yang menjadikan kaum muslimin dan pendapat mereka pun berbeda-beda dalam mengambil solusi untuk membebaskan mereka dari keadaan mereka yang rendah tersebut. Ada yang berpendapat sebabnya adalah kemunduran ekonomi sehingga kalau ingin pengen jaya, pengen mulia harus dibangun pondasi ekonomi yang kuat sehingga kita bisa menghadapi kekuatan ekonomi musuh-musuh Islam. Ada yang berpendapat kita harus masuk ke dalam sistem pemerintahan sehingga kita pun ikut mengambil kebijakan, kita pun harus demikian dan yang lainnya. Tanawa'at al ara Berbagai macam pendapat. Mereka kemukakan dalam rangka mengentaskan kaum muslimin dari kehinaan dan kerendahan yang menimpa mereka. Kemudian Syekh rahimallahu taala rahmatan wasi'a beliau katakan wa ana ara ana hadhihi al muskilah alladhi dzakaraha ar-rasul alaihi salatu wassalam qad dzakaraha ar-rasul alaihi salatu wassalam wa wasafaha fi ba'dhi ahaditsi ats-tsabitah anhu wa bayyana ilajaha dan saya berpendapat kata Syekh kalau di sana ada berbagai macam pendapat, hati ada yang berpendapat diperbaiki sistem perekonomiannya, ada yang mengatakan masuk dalam jalur pemerintahan, masuk parlemen, masuk dan yang lainnya. Sehingga ikut mau bisa mengambil kebijakan dan keputusan. Adapun Syekh kata beliau saya melihat dan memandang bahasa problem tersebut problem yang menimpa kaum muslimin, masalah yang dihadapi kaum muslimin tersebut telah disebutkan Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Sebelum kehinaan dan kehinaan menimpa umat ini. Rasulullah SAW telah menjelaskan permasalahan tersebut pada sebagian hadis-hadis yang sabit dari beliau eh, Dan beliau pun menjelaskan solusinya. Sebelum kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh Asy-Syalbani rahimallahu taala yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sebab yang menjadikan kaum muslimin terjatuh dalam kerendahan dan kehinaan. Dan di situ Rasulullah Rasulullah menjelaskan solusi yang harus ditempuh oleh kaum muslimin apabila mereka menginginkan dan menghendaki untuk Allah Subhanahu wa taala kembalikan kemuliaan mereka dan Allah lepaskan mereka dari kehinaan yang menimpa daripada mereka. Di antara hadis yang sabit di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan problem dan masalah yang dihadapi kaum muslimin berupa kehinaan dan kerendahan dan dicabutnya rasa takut dari hati musuh-musuh mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan demikian juga Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam sahih Sunan Abi Dawud dan uh, yang lainnya dari sahabat Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Yusiku al umamu an tada'a alaikum kama tada'a al akalatu ila qas'atiha hampir-hampir datang waktunya atau sudah dekat waktunya di mana para umat mereka akan saling menyeru antara satu dengan yang lainnya terhadap kalian yaitu untuk menguasai dan mengalahkan kaum muslimin. Ayo kekuatan kufar, kekuatan musuh-musuh Islam hampir-hampir datang waktunya mereka saling berseru, saling memanggil dan saling mengajak untuk menghadapi kaum muslimin. Kama tadaa al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana sekumpulan orang mereka saling mengundang, mereka saling memanggil, mereka saling mengajak untuk datang kepada makanan mereka. Faqala qailun. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW menyebutkan kondisi tersebut yang akan menimpa umatnya, maka salah seorang di antara sahabat bertanya, Wa min killatin nahnu yauma idzin apakah semua umat tersebut akan saling menyeru dan mengajak agar mereka menghadapi kaum muslimin mengalahkan kaum muslimin tersebut dikarenakan kita waktu itu jumlahnya adalah sedikit wa Rasulullah. Apakah sebabnya dikarenakan jumlah kaum muslimin mereka sedikit? Minim sehingga mereka nggak takut, sehingga mereka berani. Yang dahulunya mereka takut. Sementara jarak antara mereka dengan Rasulullah perjalanan satu bulan. Amin killatin nahnu yauma idin. Kala maka Rasulullah bal antum yauma idin kathir. Bahkan jumlah kalian pada waktu itulah banyak. Jumlah kalian banyak bukan sedikit. Walakinnakum gusa kagusa isail. Akan tapi keberadaan kalian waktu dah ibarat buih. Sebaiknya buih yang dibawa oleh banjir. Hanyut. Gusa itu adalah bisa buih, kotoran, sampah yang larut dibawa oleh banjir nggak bisa mempertahankan, hanyut bersama dengan air kemana mengalir. Itu gusa. Ketika terjadi banjir bandang itu kan benda-benda yang ringan-ringan itu kan hanyut. Tidak bisa menahan diri sama sekali. aku gusa. Akan tapi kalian adalah kondisi kalian bagikan gusa buih. Sebagian buih yang muncul karena banjir la yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Sungguh benar-benar Allah akan mencabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Allah yang mencabut rasa takut di hati musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. wala yugdhifannallahu fi qulubikumul wahan dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan di hati-hati kalian kalian penyakit wahan rasa takut di hati musuh pada Islam dan kaum muslimin dicabut sementara hati kaum muslimin ditimpakan dengan penyakit wahan Fakala Kemudian ada salah seorang di antara sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wamal wahan? Apakah gerangan? Apa yang dimaksud dengan wahan tersebut?" Sehingga menjadikan kehinaan bagi kaum muslimin. Qala hubbu dunya wa karahiyatul maut yaitu rasa cinta kepada kehidupan dunia dan karohiyatul maut rasa tidak suka terhadap kematian. Khotibidin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pertama beliau katakan yusiku al umamu antadaa alaikum hampir-hampir dekat waktu terjadinya di mana semua umat itu akan saling memanggil, saling mengajak dan menyeru untuk melawan dan menghadapi kalian kaum muslimin. Yang di timur, yang di barat, ya. yang Nasrani, yang Yahudi, yang Suyui, yang sosialis, yang sekuler semuanya Ay maksudnya yakrubu an tajtami'a wa tattahida 'alal muslimin al umamu al kafirah. Maksud dari pernyataan tersebut artinya sudah dekat waktunya di mana umat-umat yang kafir itu akan bersatu padu dan berkumpul untuk menghadapi kaum muslimin. Kama tadaa al akalatu ila qas'atiha sebagaimana al akalah Al akal jamak dari akil, akilun, akilani, akiluna, akala. Sebagaimana sekumpulan orang 10, 20 ya. Mereka saling manggil, saling undang untuk datang kepada hidangan makanan yang telah mereka sediakan. Kosah ini adalah aslinya adalah suatu wadah makanan yang menampung jumlah makanan untuk sejumlah orang tertentu. Ini kosah, Ya. Nampan besar. Ya Ai kama yatsami'u al-jama'ah minan nas 'ala ta'am. Artinya umat itu akan saling mengajak, saling memanggil, saling menyeru sebagaimana sekumpulan orang mereka saling mengundang untuk menghadiri suatu makanan. Dikatakan oleh para ulama menjelaskan hadis ini hadza isyaratun ila suhulatil lati yalqaha al adum fil muslimin. Kalimat tersebut mengisyaratkan betapa mudahnya musuh-musuh Islam itu untuk menghadapi kaum muslimin. Gak ada sesuatu yang berat untuk mengalahkan kaum muslimin. Ringan. Bukan dikarenakan kuatnya alutsista mereka bukan dikarenakan canggihnya sistem pertahanan mereka, tapi justru mudah terus datang dari kondisi kaum muslimin sendiri. Fakala qail sehingga ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada sahabat amin killatin nahnu yauma idin. Apakah sebab yang menjadikan semua umat kafirah mereka berani. Nggak gentar, nggak takut sedikit pun untuk menghadapi kaum muslimin dikarenakan sedikitnya jumlah kaum muslimin. Ay hal yakunu tama'uhum tima'uhum al-muslimin likillati aduwihim. Maksud dari ucapan tersebut, apakah sebab yang menjadikan ambisi kaum eh, musuh-musuh Islam Bersatunya mereka untuk menghadapi kaum muslimin dikarenakan jumlah kaum muslim yang sedikit. Sehingga dianggap enteng, dianggap ringan. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjelaskan. Bal antum yauma idin kathir. Bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak sekali. Akan jumlah yang banyak tersebut la tughni ankum syai'a. Tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Tidak ada artinya. Nggak menjadikan gentar hati musuh sedikit pun. Walakinnakum gusa kagusa isail. Kata Rasulullah, yang menjadikan mereka itu berani, yang menjadikan mereka saling menyeru, saling mengajak untuk menghadapi kalian dikarenakan kondisi kalian dan sebagai bui sebagai buih yang dibawa oleh banjir. Ay yakunu ta'amu eh, eh, tama'uhum yang menjadikan mereka tamak. Ya. Mereka itu berambisi terhadap kaum muslimin. Laisa min qillatil adat. Bukan dari sisi dari, dari sebab jumlahnya kaum musyrikin yang uh, yang sedikit. Fa innal adada yakunu katsiran walakin la naf'a wala fa'idata. Bukan karena jumlah, ya. karena jumlahnya banyak akan jumlah yang banyak dan tidak bermanfaat dan berfaedah sedikit pun. Tidak bisa menjadikan mereka takut ya. ataupun gentar atau minimalnya segan nggak ada. Ya. Walakin likillati syaja'atuhum syaja'atihim wa syiddati tafarruqi maka sebabnya adalah sedikitnya atau minimnya rasa keberanian yang ada pada kaum muslimin. Nyali kaum muslimin sendiri yang nggak ada. Dan mereka sendiri terpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Sehingga lemah yang pada pada akhirnya mereka tidak memiliki keberanian. Qala sallallahu alaihi wasallam wa la yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut terhadap kalian dari hati musuh-musuh kalian. Ay eh, al khawf dicabut rasa takut. Nggak ada gentar lagi. Bahkan mereka semangat. Wala yukdhifannallahu fi kulubikum alwahan faqala fakalakal ya Rasulullah wa malwahan ila akhirih. Ai eh, maksud dikatakan oleh para ulama menjelaskan lafaz tersebut dan kita berhenti di sini dan kita lanjutkan ba'dal maghrib insyaallah taala ay al hirsu 'alaiha wa tatallu' fiha wa tarku al amalil akhirah artinya sebab yang menjadikan musuh-musuh Islam mereka itu tidak kentar, tidak takut, tidak segan, tidak ada rasa takut sedikit pun kepada kaum muslimin dikarenakan ambisi kaum muslimin terhadap kehidupan dunia wa fiha mereka sangat berkeinginan terhadap kenikmatan kehidupan dunia Wataroka al amalil akhirah dan mereka meninggalkan beramal untuk akhirat. Ini penyakit yang menyebabkan kaum muslimin tidak memiliki keberanian. Hilang semangat. Karena semangatnya dah tertuju pada bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia. Kalau kalau eh, eh, dikatakan oleh syarih wahada yaj'aluhum yakhafuna al-mauta wa yuhibbuna al-hayata. Dan kondisi tersebutlah yang menjadikan kaum muslimin mereka itu takut terhadap kematian. Enggak ya. berani untuk menghadapi musuh mereka. Mereka yuhibbuna al-hayata dunya. Mereka mencintai kehidupan dunia ini al jihad fisabilillah sehingga pada akhirnya mereka pun meninggalkan jihad fisabilillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini hadis yang mulia yang diriatkan Imam Ahmad wa Abu Dawud ya, dan sanad sahih tersebut ya. di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sebab yang menjadikan kerendahan kepada kaum muslimin dan saja bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan akhir dan hari yaum, yaumil akhir yang menginginkan kembalinya kemuliaan Islam wal kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin adalah untuk kembali kepada solusi yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan lisanan wa i'tiqadan baik secara lisan, secara amalan dan demikian juga secara keyakinan. Wafakallah al-jami, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya lima yuhibbuhullah wa yarda untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala wa naktafi al-qadar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan atau pada sesi yang berikutnya kurang lebihnya mohon maaf wallahu a'lam Wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin